الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد وفي محمد بن جعفر حدثنا أبو جعفر Ad-Dainuri Al-Mufassir Haddatsana Abu Bakar Ad-Dainuri Al-Mufassir untuk semua itu Dinawari Ad-Dainuri Al-Mufassir Haddatsana Muhammad bin Ayub Al-Attar Haddatsana Abdul Mun'im bin Idris An Ubayyin an Jati Wahab bin Wahab bin Munabbih Karena ana iku fi Bani Israil ing dalam Bani Israil sapa rajulun lanang karena onoiku iku Bani Israel ing dalam Bani Israel sopo rajul nung lanang, aso kang durakani sapa rajul Allah ing Allah taala mi'ate sanatin ing tahun. Semua mata mongko nuli mati sopo rajul. Fa akhadhu mongko nyeret sopo wong akeh birijli eng sikili rajul. Ono wong umur 200 tahun nung penggawane maksiat. Pas mati diseret-seret Fa qauhu mongko bakno sopo. Banu Israel hu ing rojul ala masbalatin ini ngatasi pembuangan sampah, pembuangan kotoran ini bukan kotoran tabon sampah. Fa waha maka paring wahyu sapa Allah taala ila Musa mari Musa alaihi salam, ani khurut di alaih. Ukhruj mentua sira fasalli mongko nyalatono sira Musa alaihi ing atase rojul. Kala dawuh sapa Nabi Musa ya Rabbi do pangeran ingsun Banu Israil uti Bani Israil kabeh usyahidu nyekseni sapa Bani Israil. Anahu anna rajul wa aso kayu durakani sapa rajul ka ing panjenengan mi'ate sanaten ing 200 taun. Fa waha mongko paring wahyu sapa Allah taala ilahi maring Musa ha kata kaya mungkene kana ana sapa rajul. Ila anahu kecuali saat temene rajul iku ka ana ana sapa rajul iku kulama nasyara sumangsane buka sapa rajul at-Taurat ing Taurat. Wa nadzara lan ningali sapa lasmi Muhammadin maring asmane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabbalahu mongko ngambung sapa rajul hu ing isma Muhammad. Qabbalahu mongko ngambung sapa rajul hu ing isma Muhammad wa wadahu lan yalan sapa rajul hu isma Muhammad ala ainihi ing atase mripat lorone rajul. Wa sallallan maca selawat sapa rajul alaihi ala Muhammad. Fasyakartu mongko nyukuri ingsun dalika mengkono fi fi'lar rajul maksudnya takbilil takbil wawatihi ala ainihi. Lahu maring rajul wa ghafartu lan nyepuro ingsun bau ing dosa-dosane rajul. Wa zawwajtuhu lan ngawekno ingsun hu ing rajul sab'ina ing 70 apane khawra apane uh, bidadari. Terus niki uh, kitab napa Khilyatil Auliya. Khilyatil Auliya niku kabudute niku sing aran Abu Nu'aim Al-Asfihani niku 430. Imam Ghazali sing terkenal niku kabudute 4 lahire 450 kabundute 504. Terus Gampangane Imam Ghazali niku lahir 20 tahun setelah kematiannya Abu Nu'aim sinten Al Asfihani. Abu Nu'aim niku gadah kitab namine Tobaqatul Aulia. Terus Tobaqat itu maknanya kelas tai tingkatan al aulia ubiro Jadi gadah kitab namanya Tobaqatul Aulia khilyatul aulia wa tobaqotul asfiya. Apa khilyatul aulia wa tobaqotul asfiya. Uh, beliau di juz 1 mengurutkan mulai Abu Bakar, Umar, Utsman Ali terus hampir semua sahabatnya Nabi. Kemudian di juz 2 niku para tabi'in. nah, termasuk tabi'in yang dikutip itu Ka'bul Akbar dan Wahab bin Munabbi Ini rumah tenan Nah agomo niku kaitannya sampai sanat buatan akal, buatan akal saja Wahab bin Munabbi ini seorang tabi'un jalilun, seorang tabi'i yang paling banyak lama sekali jadi orang Yahudi. Ya lama sekali jadi orang Nasrani karena beliau itu peneliti. Beliau nyeritakno saya itu baca hampir 700 judul kitab suci. Terus kitab suci ini macam-macam gitu. nopo, niku maksudnya babi, nopo, macam-macam dan dia Islam menangi sahabat termasuk Jabir bin Abdullah Abdul bin Mas'ud jadi intinya ini meyakinkan karena semua sanat beliau itu menangi dikonfirmasi disetujui oleh para sahabat terus baik gak menangi nabi tapi menangi para Nabi. ini penting kalau aturakan nanti ini jadi asasul Islam jadi pondasi Islam Nah di antara yang beliau ceritakan adalah di Bani Israel era Nabi Musa itu ada orang 200 tahun pegawai maksiat. Sangking mangkel none itu sampai orang-orang itu pas mati itu diseret. Fakhodu birijli mati diseret dibuat neng tong sampah. Tapi Allah niku malah ngutus Nabi Musa ke nyolati. Nabi Musa nggih cara sakniki mensomasi Gusti, tapi semua orang Bani Israel menyaksikan piyambake berdua jadi pangeran dari pangeran selah sah ngono lah. Semoga ini ku nak cerita urat ono jenenge kekasihku Muhammad tuh nama itu diambungi. Dihormati yes gara-gara itu aku matur nuwun. Sekene nyolati serasa rasa takok pokoke salati. Nah, ini menunjukkan betapa tinggi ya, betapa tinggi lan betapa harus kita menghormati nabi itu mulai namanya harus kita hormati. Meskipun cara menghormati nama itu tidak harus seperti itu. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu orang mulai meragukan cara pandang kisotul ambia. Di tiang-tiang saat ini nak muji Nabi Muhammad itu gak apa sundul langit, tapi hanya memuji dari sisi yang bisa dirasionalkan. Yaitu baik, memang semua perilaku Nabi itu rasional. Tapi kelemahannya adalah bahwa munculnya Nabi Muhammad itu dari isu atau gosip atau berita atau apa saja terserah yang istilahkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Mulane pengaruh Islam ini sudah dijeblok tenggene daerah komunis. Ini rungokno eh pengaruh Islam sudah dijeblok teng daerah Komunis. Misalnya begini. Orang-orang Ansor, orang-orang Ansor yang akhirnya nulungi Kanjeng Nabi Ya tiang-tiang Ansor sing akhirnya nulungi Nabi, nyafaati Nabi teng Medina. pun mereka bersaksi, semuanya bersaksi. Kita-kita ini punya tetangga Yahudi. Setiap kali kita konflik dengan mereka mau perang mereka, mesti mereka itu minta syafaat bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang dari kelompok kami. Nasabnya sama dengan kami. Akhirnya kita-kita orang Ansor penasaran dia itu siapa. Setelah orang-orang Yahudi menyebutkan sifat-sifatnya, atau seorang Ansor itu pas musim haji ketemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka iman. Mereka iman ini karena ada informasi, informasi dari orang Nabi Yahudi. Umpama orang Ansor itu kok urip teng daerah komunis atau daerah-daerah yang nggak ngakui kitab suci itu habis Nabi Muhammad. Karena semua orang itu diukur angger manfaat, nggak ngelarak wong, prospek secara bisnis, Ya sudah dianggap baik. Kalau ndak ya ndak. Begitu juga orang-orang Nasrani, angger sing masuk Islam perkara ketemu pendeta, masyur. Sedurunge Nabi Muhammad dadi nabi kabeh ulama nyeritakno awal mula Abu Thalib, Sayyidina Ali, Abu Bakar macam-macam nganti terbersit tak Muhammad itu calon nabi. Mergo Muhammad kecil pas umur rolas tahun, kila sangang tahun dijak teng Syam, ketemu rohibun apa Bukhairo pendeto. jadi pertama saya roh Nabi Muhammad itu buat tentang eno buat tentang Muhammadiyah nopo pendeto, paham ya paham ya dan cara ngendikan jadi khas khas khas nubuah lo bolak balik cerita tentang mereka muti muti khas nubuah Murai ibu Bukhairo itu ketika delok ya kok cerita ano berjanji ini afi ainaihi humrotun istidharon ila alamatil khofiyah ditakoi cara didelok meripati Muhammad mulai cara reaksinya pohon. Jadi Nabi nak lungguh neng pohon. Misalnya ini keng kulon, pohonnya nggih pindah kulon. Nak ngetan gak pokoknya nyiupi Nabi songko harusam si panasin apa? sering Terakhir itu Bu Khairul hanya kecewa satu saja gara-gara kalau bolak-balik cerita. Tanya Abu Talib, ini siapa? Setelah semua alamat terpenuhi itu tinggal satu, kecelakaannya tinggal satu. Ini siapa? Ini anak saya kecewa kecewane Paul Bukhari. Kok anak jenengan? Ya ini saya, saya sampai ditanya lagi. Kok anak jenengan? Kecewa betul. Saya Abu Talib tersinggung. Memangnya kenapa kalau anak saya? Ini anak semua lapan Nabi ada, kecuali karena punya bapak anda. Akhirnya Abu Talib cerita, ndak ini ndak anak saya, ponaan cuma bapak yang mati. Terus diwambungin Nabi. Jadi Nabi akhir Karena mulai tadi problemnya Abu Talib bilang itu anaknya, padahal alamatnya itu yatim. Jadi di Taurat ditulis anak ini nanti yatim. Jebule duwe napa? Bapak anku kecewa meripat wis bener, gantengnya wis bener. Wis kabeh bener kecuali sitok. Gadah napa? Bapak akhirnya Abu Talib cerita, ndak itu itu udah anak saya, itu ponakan saya. Bapaknya sudah mati ketika dia di kandungan. bumi ambek roh ibu Bukhairah. Makanya sampai sekarang di, di Syria itu ada kani satu Bukhairah. Napa kani satu Bukhairah itu diabadikan. Jangan teruskan perjalanan Anda ke Palestina Darussani. Nanti pasti dibunuh orang Yahudi. Kalau hasil terus Nabi Muhammad tuh balik malih ke Mekah. Mumpun tuh digunjingan teng Mekah, teng Medina, Yirin, Yasrib. Bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Sekarang kelihatan bahwa semua yang namanya nabi itu semuanya bergantung pada sohifah, lempiran-lempiran sing menyiratkan bahwa nanti itu nabi seperti ini seperti ini. Saat ini ketok. Ketok sadaqallahu wa rasul. Islam niku teng Cina iku luwih suwi timbang teng Amerika, luwih suwi timbang teng Inggris. Zaman sahabat itu sudah banyak sahabat yang hijrah teng Cina. Tapi Cina itu negara komunis. Sampai sekarang perkembangan Islam itu lambat sekali. Jepang itu agama Sinto, hubungan dengan Indonesia itu lama sekali. Tapi Islam di Jepang ya gitu-gitu saja. Tapi Islam teng Eropa luwih cepet. Gara-gara mereka beragama apa? Kristen. Yahudi, Yahudi Kristen cepet. Mulane perhitungannya ulama, kancanan Yahudi wong Nasrani lu apik timbang kancanan komunis. Cara ulama kon milih Amerika apa Cina nak bisnis, mesti milih Amerika. Piye-piye cek roh dur ana kitabe. Orang ono ceritanya wong Amerika misalnya yang sewu tinja diolah jadi makanan. Nak Cina mentolo ngurau ono apa? Agama. Di Amerika itu gak ngarah kondom dadek no alat apa gue jepite cawe wedok, gue aksesoris cawe wedok. Nah, Cina biasa kondom diolah ulang karena ndak ada najis, ndak ada penipuan, ora ono napa? Ora ono napa? Agama. Ini perlu dimengerti. Nak gak ada pilihan. Lah ada pilihan ya Islam kancanan Mustafa maksudnya podo islami nak nak nak ada pilihan Faham? Jadi ini penting kalau aturakan. Jadi sanat seperti ini Wahab bin munabe itu dulu pengikut Yahudi, pengikut Nasrani, dia penginjil. Kamu harus percaya bahwa memang Nabi Muhammad itu disebut di kitab-kitab sebelum Quran. Karena andai kan nggak pernah disebut figur Muhammad yang menarik paling hanya dianggap pemimpin leadernya bagus, kapasitasnya bagus, tapi nggak terbersit akan dikatakan nabi karena tanpa refer, tanpa referensi. Jadi disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Sebagian ayat nyebut no, Nabi Muhammad itu sapa? Ini ku nabi sing yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar. Terus wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Itu nyata. Niki rungokno. Larian ada orang sing maksiat berdua kaya ngeten niku sekedar Wau sekedar ngambungi asmane Nabi tentang gini kitab Taurat. Iku ndadekno di sepuro kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian sekarang tuh ada kecelakaan besar. Dan ini yang menjadi perdebatan ulama seluruh dunia. Nah, semoga Anda ikut berdebat ini menjadi untuk ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Begini, Di dunia sekarang tuh ada dua kelompok besar. Yang satu ini yang podo warasi lebih saya nggak masukkan yang tidak nopo waras. Sing podo warasi perdebatan yang sama-sama waras. Misalnya orang tawasul, Allahumma inni atawassalu ilaika fi habibika Muhammad misalnya tawasul lah pokoknya. Nabi Muhammad yang tidak wali, yang kalau wali kan eh, khilafnya lebih rendah lagi. Nggih, umpama ulama sang isor-isore. Pokoknya yang nabi aja, ini yang nabi dulu. Urutannya Kalau orang ahli sunnah cara berpikir, orang tawasul nyebut Nabi Muhammad. Itu Muhammad sebagai babuhul a'zam, bahwa Muhammad adalah pintu menuju Allah wasilatuhu ala azum bahwa kita tahu Allah, tahu sholat, tahu zakat adalah karena Nabi Muhammad. Berarti ketika ini salu ilaika ya Allah bijahi habibika Muhammad eh bikal azum. Saya tawasul dengan kekasihmu yang bernama Muhammad. Berarti nyebut Muhammad adalah nyebut pintunya Allah dan orang nggak mungkin masuk rumah tanpa lewat apa pintu karena kita tahu caranya baca tasbih ya caranya Nabi Muhammad baca tahmid macam-macam. Yang kelompok satu ya ini masih waras, masih masih normal cara berpikir. Cara berpikir nyebut Muhammad itu nyebut makhluk. Berarti ketika sa'al tawaha ta'ala wa dzakarta Muhammadan asyraka ma'hu ghairah. Fa inna hadza makhluk. Sing sitok cara berpikir, kue nak nyebut Muhammad ketika itu, mau berarti nyebut makhluk, berarti kue menyekutukan Tuhan <laughs> dengan makhluk. Jadi sing sitok eling Muhammad langsung eling ke makhlukane. Sing sitok eling itu babe pintu. Itu yang jadi perdebatan ilah yaumil kiamat. Lha saiki didelok kontak. Mulane mulane ini ku repot. Wis ngoten. Ya sampean wis pokoke nek debat ngoten lan amalun awalakum napa amalukum sembolek. Lan leren Said Muhammad nanti dihukum. Nak kue nyirek nawa moro kuburan sekali-kali rungokno inceng, muni jaluk kuburan pemuni ya Allah ya Allah. Garwane nak muni ya patok ya patok ya musyrikno. Garwane nak muni ya patok ya patok ya musyrik. Nah, ijek nak muni ya Allah ya Allah. Wong kadang umur kuburan ngenyek mayite. Ya misalnya uang mau kuburan Mustafa nak tunggu. kok iso mbok arani tawassul dewa Mustafa nak tunggu ngene Gusti niki kanca kula dosane kathah jenengan sepuro. Iku ngenyek ta tawassul. Lho kok iso barani jaluk kuburan kadang mau kuburan niku malah ngenyek mayite. Lha cara mayite kula tersinggung jalukno dijalukno sepura Mustafa tersinggung. Dia semamal sakmono ya banyak faate aku. Lah yo iya, mesti rungokno sih, aja darani musyrik sih, rungokno. Makanya kita ini ngikuti saja ulama. Mulane kula niku berat ya. Kalau sudah perdebatan lo beda mek kayak kasus Jombang niku gampang. Maksudnya kabeh wong sepakat wong bingung ngono ae ora-ora repot. Iku korban tahajud ngono ae. Gara-gara khusuk tahajud bariku untuk wangsit. Jute ruhir ora tau tahajud gak entuk. <laughs> Mereka ora tau napa? Nah ini bener fata loh, ora bar ngopi ae. Mare repot. Ono bisikan-bisikan itu mereka kurang gaul, kurang napa? Mugo gaul gak ngalami ngoten itu wangsit macam-macam, aneh-aneh. Ini penting kula Itu akan ila yaumil kiamah seperti itu. ini, niki penting ngaji be ulama ben sampai ngerti duduk perkara ini. Sampai kiamat kita akan cara pandang itu seperti itu. Paham nggih jamin sampai nopo? Sampai kiamat. Ya ya karena seperti itu, ya, sudah dunia cara pandang seperti itu. Jadi sing sitok nyebut Muhammad itu pikirannya langsung ibabul azam. Sing sitok ini asro billah ghairahu dianggap melibatkan makhluk disampingkan dengan Allah. Lah kunane noti yang Yahudi ku pinter-pinter umum. Percaya anak Nabi Muhammad nabi, tapi pinter. Kalau gadah cerita kata, saya baca kitab Asbabun Nuzul itu banyak sekali. Kajian Nabi anate untuk wahyu, mayuti rasulah fakode atau Allah. Sing masyur nggih sing saman roh nopo napa niku. In kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukum. Kowe nak pancen kepengin taat ning Allah ngeranut taku wis padha karo taat be Allah. <laughs> Jare wong Yahudi di depan umum ini saya ulang lagi di depan umum. Mboten trimo teng ngarepe mu ijo Bang di depan umum krungu kabeh. Mboten krungu kabeh di depan umum. Jare Yahudi ngene, "Intadzir ya Muhammad, coba tunggu dulu apa yang kamu katakan tadi." Man atau ani fakot atau Allah. Kemudian Nabi membahasakan pakai bahasanya Rasulullah, pakai bahasa manusia. Kalau tekorannya kan majuti Rasulullah, fakot atau Allah. Nabi membahasakan pakai manu, bahasa manusia. Man atau ani fakot atau Allah. Waman asoni fakot asoboh. Terus orang Yahudi itu bilang gini, ungzuri ilah Muhammad. Ini lo delok Muhammad. Tapa suya tapa parah. Dia itu orang paling semangat melawan Kristen, melawan Nasrani karena Nasrani mendewakan Isa kayak Allah. Nasrani memposisikan Isa kayak Allah sampai disembah ditaati. Ini Muhammad tua-tua malah ngono. Beda nih apa kayak wong Nasrani. Mereka menjadikan kedudukan Anda persis seperti kedudukan Allah. Biar ge Di depan umum, saya ulang di depan umum. Wah uang terus uang naik bukti ku kowe ora tahu mikir gono. Ya alhamdulillah mereka kayak yang bener. Tadinya mereka mereka cerdas barang. <laughs> Tapi alhamdulillah. Jadi opo oai iku jadi masalah. Lalu mulai disebut layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Wa inna minhum lafari kayalwuna sinatahum bil kitab. Ditahsabuhum nal kitab wa ma huwa minal kitab. Jadi mulai wong dhisik pinter. Terus pokoknya wong Yahudi ku awan asfati layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Nabi misalnya orang ngendikan ngono dianggap loh kersane Allah piye to, Mat? Allah ora ketok ora tersentuh, harus ada master percontohan sing ketok. Wes bareng kanjeng Nabi ngomongno aku dadekno master e pangeran percontohan ngerti taat aku taat Allah. Jadi ki anti Nasrani kok saiki posisimu koyo pangeran. Angger taat kowe padha karo mbek taat. Ya akhirnya yes, Nabi Muhammad udah wae pangeran wis amat sabar wis ngonane ngono. Nah, kok ning riwayat kedua ana no cerita niku. Nabi Musa niku semua aktivitasnya disalahkan Bani Israel terus matur pangeran. Ya Allah, ihbis anni kalaman nas. Mbok kula niku jenengan paringi rezeki supaya wong ora iso ngomentari kula. Kemana sing ngomentari kula terus setruk tak pelus pokoke sing ngono. Kok model kiai sing biasa maca hisib lah. Sing gedeng terus setruk ta apa ngono. Jawabe Allah, "Sasa, aku sing pangeran ono sing komentar kowe trimo nabi." Mulane sebagian riwayat hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Lu dikomentari wong sesuatu yang tidak saya lakukan untuk diri saya. Aku sing pengerane dikomentari wong meneng ae kowe terima nabi kok geger. Wis ya keben. Lho aku rak sing gawe mereka sing ngersiani mereka. Lho aku disaingi, mereka melakukan kemusyrikan kuwi tak barno. Jadi dari pangeran wong aku sing pengerane dikomentari apa meneh terima kowe. Akhirnya nabi-nabi ku tenang dikomentari. Kok dikadawi pengir. Sehingga kita ngomong kiai balik gak dikomentari uang, Wah tersinggung teman. Nah, itu rapati alim, amatir cara gue cek nah, amatir. jenis tenang. Enak no dungo, wong no wong dungo, kue dungak no enak ramati kiai kok nih ramati semalah keren menusau ora pangeran jadi ngobos ya ape, wah, <laughs> Aku bolak-balik soalnya calon bupati, Gus no jadi bupati ini Tak jawab ngono. Mau nak mandi, ya pancen dong aku mandi. Nak ra mandi gue iling-ilingan, nak pangeran ra wajib no, tak omongi ora <laughs> aku kowe gelem yo ngene iki ora ya wis. Sing tenan lho, lho tenanan ra tenanan ora ono pengaruhe pangeran. Pangeran ngersakno ra mandi tetep ae ra mandi anak-anak. <laughs> Padha-padha donga mati tenanan ya kepen mati husnul khotimah. Kowe mau urusan donya lho apa mikir kowe tenanan. mau aneh-aneh. Lah iku iku wong Yahudi. Tapi iku luwe apik timbang komunis. Kalau balik iku tetap luwe apik timbang komunis. Ulama top sak dunia ketemu paus cek sambung. Wong Nasrani ketemu Islam cek sambung karena figurnya sama, figur yang disebut tokoh idolanya sama, ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim. Mereka nyebut paling beda David, Musa, John, Yahya jadi John Bobono lah Bobo Tapi nama yang disebut sama. Sama-sama jadi master, jadi idola. Coba kalau kamu nyebut nama-nama itu di orang komunis, Musa iku sapa? Ibrahim iku sapa? Pusing oh, kowe cara ketemu. Kowe ngislamno Nasrani iku jek sambung. Isa oke okay, sampekat sama-sama tokoh populer Isa. Ken nerangno iku Abdullah wa Rasulullah kono nganggep Isa iku trinitas saklisu napa? Salasa. Tapi kan sambung jenenge Isa itu sama-sama orang yang harus dihormati. Tapi kowe ketemu wong Cina, wong-wong komunis. Isa manhua, siapa dia? Dia itu orang mana? tokoh apa, pernah presiden apa ndak, nganti buk bakas. Karena tahunya orang besar itu misalnya jabat jabatan apa? Politik. Nego sirine kena apa ulama sa Indonesia ini ketika Bung Karno, ketika Pak Harto Pabel, Iku sing anti nih undang-undang ambek komunis. Padahal mereka pernah berkawan ambek partai-partai Kristen misalnya ambek Parkindo. Kulo niku anak kiai, butuh kiai dadi roh. Saya punya sanat betul dialeknya Kiai Maskur, dialeknya Gus Wahid. Eh, ya dialeknya buyut-buyut saya karena tadi nggak ada harapan dengan komunis kita itu karena nggak mengakui kitab nopo su, suci. Nah, saya ini uang us goblok baru. oh asal non muslim digasak. <laughs> Ya serupat saya ini zaman serupat. Anut sing khusuk yo ya bintu kadang untuk wangsit barang kok paham ya. Anut sing rasional malah raro popo Ya Ya seperti itu. Tapi kira usah gelong pangerane digelak. Paham ya pangerane napa? Iku Nabi Muhammad cek repote dadi nabi. Saniki enak anggere wong aku nabi. Yo ora paham. Dadi Gus. sah tidak ora usah dijak debat, dipriksakno wae teng psikiater. <laughs> tak takokno tanggaan, itu diutang piro gegere ngono. Ngono ditanggapi. Belokin hati di diparani tiyang Gus teng daerah mriki kira-kira 7 kilo dari daerah saya wonten aliran sesat darani ngeten-ngeten. Wong piro jan setunggal. Sono riyen santri kula, santrine bapak riyen. kue lah jenengan nih Ah ben. Ono nak suwange waras kandhani aku. Mun ruwet santri pun ruwet. Di sampean sakniki ngaji kula bener kertos. Dadi kitab Khilyatul aulia itu kitab master Ihya. Terus kitab itu nak 12 jilid. Itu Imam Ghazali di akhir karangan Ihya ngendikan Fa'alaika bimuwadzofati kita bi khilyatil aulia. Kamu harus sering-sering baca kitab khilyatil awliya. Jadi saya pertama beli kitab itu gara-gara memo memo memo ini Imam Sinten. Karena itu tadi kelebihannya kitab-kitab kuno yang diceritakan orang-orang Nasrani, rahib maksudnya rahib-rahib Nasrani. Itu Rasulullah itu memang populer betul. Sehingga Warokoh bin Nawfal ini cerita-cerita yang nyata. Biar sampean ngerti, Nabi Muhammad itu sekedar leadernya, kepemimpinannya tidak. Memang maktub sudah ditulis. Khadijah itu anggap aja umur patang puluh tahun. Nabi Muhammad umur selawet tahun. Masyur, semua bilang begitu. Khadijah itu punya paman, namanya Warokoh bin Nawfal itu penginjil. Wakana tanah sorofil jahiliyah. Dia itu orang Nasrani yang pengagum kitab suci. Itu bareng ada gosip Muhammad itu mengalami seperti itu, Khotijah itu nyuruh namanya Maisarah. Maisarah itu di Arab jeneng lanang. Jadi Maisarah kamu ikut Muhammad. Dia sekarang mau kesam. Catat semua apa yang dialami Muhammad. Barang di Maisarah bersaksi betul bahwa di perjalanan luhul tudhilluhul tuti uhus sahaib. Semoga aku melakukan Muhammad aku penak luhul qamamah moron dindi diupi mendung uhus sahaib. Yes, diceritakan sama Maisaroh. Akhirnya Khotijah itu yakin, pasti Muhammad itu yang nanti calon nabi. Mergo wong-wong sing ngaji Taurat dalam bahasa Taurat, bahasa Syriani lah, bahasa-bahasa Ibrani, bahasa yang Palestina, yang mereka. Niku tulisan niku mem non ha mem alif. Wong Israeliani nak co munahama. Munahama maknane wong sing terpuji. Disalin Injil, Injil pasti pasiku mayoritas wis tiang Romawi, Gih Romawi, Romawi, boten Romawi, boten Romawi Italia. Romawi Persia, ya Romawi putih Persia nak maca iku Heraklitus, wis nganggo S, Heraklitus. Lah niku pokoknya maknane iku orang yang terpuji. Terus disalin jenenge Muhammad. Mulane kanjeng Nabi jenenge wasamihi idza wadatihi Muhammad. Di ibuke ora roh kenapa dinamakan Muhammad. pokoknya ibu iku untuk wangsit, pokoknya anakmu jenakno jenakno Muhammad. Sehingga warakoh tahu betul kok maknane iku Muhammad ambek Munahama iku padha ambek bahasa Siriani ya padha tekan wis dibelokno ning bahasa Romawi ya ijek padha dia tidak pernah zina, tidak pernah selingkuh, tidak pernah punya masa lalu yang buruk. Yus paling cah iki. Ya problemnya itu bareng Khadijah wis yakin warakos nakil jebule ra nabi-nabi. Alhasil akhirnya nikah Nabi Muhammad umur selawi, Khadijah umur 40. Gak nabi-nabi. Walawali setelah 15 tahun Terus Nabi Muhammad mulai yatahab babu ilahil kholak seneng nyepi. Terus yatahan nasufi hori khiro itu. Sering nyepi teng gua khiro macam-macam terus. Setelah itu takut. nih Ini rungokno. Jadi beda Nabi palsu be orangku gampang. Jadi Nabi pun asli ya wedi tenan, yo ya faham tenan. Nabi Muhammad itu melayu, kok gua khiro melayu, ketakutan. Karena dia ngira yang dialami itu malakul maut, kematian. Saking takutnya pusat pasti pun pucet, Terus ngendikan yang Khadijah dasiruni dasiruni zamiluni zamiluni. Kuat takutan. Aku itu mau mati, mergo aku ketemu ngene-ngene, jadi aku kemul. Takut. Tapi apa kata Khadijah? Ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Lu andai kan Khadijah tidak baca kitab-kitab sebelumnya, tentu roh seperti itu malah tukang tolak angin, bapak malah repot toh. <laughs> Paham ya? Lu buat ini logika nih, Khadijah malah seneng. Mergo mangkel lima belas tahun tante ini kurang ada perkembangan. Lah ya kan iso kan umur selawe, Nabi kan jadi Nabi umur petang pulau kan berarti 15 tahun kok biasa-biasa wae. Dintenteni kok ora dadi Nak Khadijah tuh tenang, malah seneng. Ini yang saya tunggu-tunggu. Paginya langsung dikonfirmasi, digandeng, dijak ning Warokoh bin Nawfal. Itu semua cerita seperti itu, semua ulama punya sanat seperti itu. Dijakne nih bin Nawfal komentari Waraka malah lucu mana lebih lebih lebih spesifik. Ya bna akhi nak undang ya bna akhi hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Nak darani nomos nomos Jibril nomos namus nak wong Arab darani namus. Itu namus yang datang ke Musa. Kulo jek apal ta ke Waraka sing diriwayatne Imam Bukhari. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Wis ngene ae ke donga muga pas kowe diusir, kok aku jek urip. Oh kanji Nabi mulai kaget. Awamu Yahum. Apa betul mereka ngusir saya? Karena zaman itu Nabi diperlakukan secara terhormat. Beliau dari suku terbaik, dari nasab terbaik, tidak pernah punya kasus kriminal. Aneh kalau beliau diasumsikan suatu saat diusir. Terus jawab Warokoh, Tidak, mat, Tidak ya benahi. Orang kayak kamu pasti nanti ngalami diusir. Itu diceritakan Warokoh pertama jadi nabi satu hari jadi nabi. Padahal pengusirannya 13 tahun kemudian karena Nabi di Mekah 13 tahun Ba'dal fiksa berarti sekitar umur 53 baru Nabi ngalami pengusiran itu dikatakan warokoh zaman Nabi jadi Nabi baru no, satu hari Lain disebut amlam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa. Semua itu melibatkan suhuf. Inna adalah fi sufil ula sufi Ibrahim Musa. Jadi semuanya itu melibatkan lempiran kitab suci. Artinya sekarang kalau Rasulullah mengatakan bahwa dia itu nabi akhir zaman, Taurat Injil juga mengatakan nabi akhir zaman. Yo ya wis ora bakal ora nabi, kuwi serasa usah rasional-rasionalan. Itu tadi resiko kamu muja nabi dengan hanya rasional. Nanti kalau ada orang-orang mirip-mirip seperti dia dengan heroik dengan macam-macam, jangan-jangan buat nabi nobisan. Itu bahaya. Makanya ulama itu punya kepentingan cerita kitab-kitab Taurat Injil karena nabi ini butuh butuh legalisasi dari kitab-kitab sebelumnya musaddiqal lima bayna minat Taurat wal Injil harus ada padanan itu referensi itu ada di Taurat ada di tapi Nabi Muhammad itu baik serius lagi ya iso lucu lo apal tak tentang Bukhari Nabi nanti ngedikan sahabat ya lugu-lugu ya suka Mustafa Mustafa mana juta tahajud sering malah untuk wangsit ya, malah repot sing tahajud rukin ae ra untuk wangsit <laughs> mereka rapati khusus Kulo nu nape aja tuh juarang langsung wudu. Biasane kalau ngopi riyen. Padha ngopi ngoten terus. Wis seneng pangeran terus sinau ben kula. Sinau kitab-kitab wali. Kalau nu diijazahi bapak hak kena muji pangeran nu anut wali wae. Muga kadang mujimu iku salah. Wali ini anut gurune, gurune, gurune sampai kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau kena mikir dewi, kau nak salah malah repot. Lainnya kena mikir anut aku, enak malah pangeran, Pikiran dewi kadang salah. Mereka ya akeh wong salah itu, sama wong abid-abid sing bodoh. Masur cerita hikam. Ono ulama, abid lah ulama, tukang ibadah. Nak bengi ibadah, nak rino poso, uang mangkele pol nek mbek nasi. Mergo dekne uang gue mangan sehari-hari kudu kerja manol neng pasar. Dal dekne wong zuhud si yakin mantep raka pengen suge. Terus matur ngene kan, ya Allah Gusti wong kula nu jenengan pirsa nek kula mboten kepengin sugih, kula kerja mok nggo mangan demi sesuap nasi. Cina nih, kulo jadi manol teng pasar. Manol tukang angkut barang. Hamal jorong wong Arab barang, tukang nopo angkut. Buat jinan paringi rezeki sing kulon tanpa kerja. Wong kula jinan perisop ya, kulon itu pegawai nih ibadah mek jenengan. kulon mangan mau gue syarat tau. Maksud ora pengen di Alphard, ora pengen di Innova, pokoke ora tadi kecewa nih mau gue mangan tok kok buruk. Alhasil gang beberapa hari dia ini dituduh nyolong, sebuah ceritaan dituduh nyolong terus penjara penjara ngeriso untuk orang suman sore untuk orang suman terus protes nih, gusti kenapa jadi LP Pasti, harus di penjara terus dari pangeran teng hatif hatif suara tak kayak aduh, kok kepengen rezeki tambah kerja ya iki. <laughs> Waduh. Dia kan tuh, mau terima sesuap nasi ya kok kerja. Kepengen tuh rezeki tambo ya dituduh nyolong neng penjara. Akhirnya kantor rezeki tambo kerja. Kue rahi suap protes pangeran, maksudnya tidak begini. <laughs> Pokoknya wis kadung ngono. Nah, mulane donga aku nak keliru repot. Mulane Sayyidah Aisyah ku pinter, masyhur dungane Aisyah. Allahumma ini as'aluka bima sa'alaka bi abduka wa rasuluka Muhammad. Wa asta'idu bika masta'adha minu habibuka wa rasuluka Gusti pokoknya kalau nu nopo sing dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Gak kalau istiadah nopo sing di nanti diistiadahi Nabi Muhammad pun ngoten mawon. <laughs> alamin. Wes ben <laughs> malaikatnya apa nyalah nopo iya dene. <laughs> Mulai nak cara fakih wong nyolati mayit nak roh jenenge kan usolli alaman sholla alaihil imam. Kok Allah Akbar kalau nyolati ya anut ngarepe. Lah repotnya nak imamnya ya salah. <laughs> Padahal gurine kok anut imam. Teng daerah kula nggih wonten kiai agar nyolati dadi imam takok. Iki mayite lanang ta wedok? Lanang iki. Misalnya nak muni wedok ya terus geser ning tengah ya. Mriki nak nyolati mayit posisine ning ndi? Mustofa ku aneh posisine. Gak anak lanang posisinya neng di pinggir sirah. Ya? Tenggi dulu. Ya? Nak neng daerah di neng di. Lor ya. Gak usumnya neng daerah di lor gitu. sirahil, itu. Buatan buatan posisi sirah e. Ler ya. Mustafa. Gitu loh. Kalau nanti gak ada gambar Mustafa ini gus posisi. <laughs> ya sebenarnya Mustafa mati yuk, ya, lor sih terus soft <laughs> berlor Biasanya kan ngimami piro, nak tokoh ping piro? Gelobangi ngimami. Kada ya. Ya ya kok sampean barlor terus gitu lho. Wah, angel temen. Nah, daerah kula sepakat lor. Terus nak mayite kula nang imame rondo tok mangkep ya. Mriki niku. Bunda nggih. Nak mayite wedok tengah ya. Bokong jare babu. <laughs> Sokae tengah. <laughs> ya serah. Tadi kalau nu sering kan ngimami, kalau nu jarang mimpin, kalau nu jarang no, ya jarang tampil tapi nak mati, biar kadang wasiat kan ngimami kulo. Sampai ditoto, niki ini gugus, bah kulo niku itu, mentengah nana, kalau tak lanang ya, nopo tuh. Jadi kalau ceritani, terus sampean kudu ngerti, terus mulane ketika wong Romawi niku nopo, wong Romawi mbek wong Persia. Nggih. Riyen kekuatan politik napa hulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di hulabihim. Pun kula balik malih teng cerita Muhammad. Kanjeng Nabi nate guyon ngeten. Ala tak jabuna kaifa yasrifu wahu an makurai sen walak nahu. Ya kula balen malih. Ala tak jabuna kaifa yasrifu wahu an makurai sen walak nahu. Ini tentang riwayat Bukhari. Hei sahabatku, kowe ora tahu gawe ambek aku. Cek pinter ya pangeran gawe jenengku ke Muhammad. Karena itu tadi nama ini penting sekali, kata kunci bahwa dia nabi itu karena namanya Muhammad karena sama dengan terjemahan tadi Munahama sama Farkolitus tadi, Firaklitus. Ternyata nanti itu jadi jadi guyonan Nabi bek sahabat. Aku senjena Muhammad kok Allah. Dulu lah, bingungnya Abu Jalal bek Abu Lahab. Nak pengennya aku. Kau ngarap Arab mana nih Muhammad manusia yang terpuji. Jadi misalnya Abu Jal muni jancuk kue ya orang terpuji kan angel kan. Jadi Abu Bakar yuk Abu Lahab yuk bingung tenan. Kakek aneh Muhammad berarti kan kakek aneh wong terpuji. Jadi bingung. Jadi jadi Nabi mulane guya guya agar pisau ya Abu Lahab Abu Jahal sahabat-sahabat kandhane tidak tidak wong pisau ya aku rak. Mulane kalau Mustafa Jadi Mustafa keberatan. Mergo maknane wong pilihan. Padahal aku apa blok bocah. Tapi untungnya wong Jawa kan gak paham, gak paham maknane tadi. Lah mulane Abu Jahal habib Lahab muangkel tenan. Tekan jenenge kok Muhammad, maksudnya tekan jenenge kok. Lah ngene nak misoi kan angel kan? Jadi yang misoi ya diguyu ambek bojone Abu Jahal bojone sering ngeyak deh mereka nak tak cerita, wah mau ketemu Muhammad tak pisoi. Atau Muhammad peta idai seri. Tapi kan cara diterjemah aku ketemu wong terpuji. Bingung nak pokoknya nak cerita yuk ya bingung. eh kemudian Nabi ngendikan ala tak jabuna ke fayasrifu anisat satma walak nahu. jelok le pangeran pinter. Supaya membelokkan saya dari bibi yang musrik. Sing rasa seneng aku yang e ngundang tetap Muhammad. Mereka nara Muhammad ramai nggak Nabi, jenenge Muhammad. Bisa non Abu Jal muangkel. Muhammad Tal. <laughs> Kan, nak diterjemah. Ya orang terpuji sini kan. Lah iku nak santri Abu Jahal goblok pisan. Wo, kiai ku ngakoni Muhammad hebat. <laughs> Lah ya misalnya penggemar Abu Jahal krungu Abu Jal muni Muhammad jadi penggemar, oh baguslah sekarang imam kita sudah ngakui kalau Muhammad orang apa? Bingung. Amlane nggone perang Badar, Abu Jal nak ngundang Yab Nabi Kapsah. Mergo Nabi Muhammad iku mar murdo, murdo disusui. Disusui Halimah Asadiyah. Jadi ku dua wong lanang jenenge Abi Kapsah. Lane mau Abu Jahal nak ngundang terus siap nak Abi Kapsah. Hei anak Kapsah, <laughs> anak kebingungan. <laughs> nak nyelok napa? Muhammad. Nah, ben sampean ngerti. Jadi ngaji be ulama kan doa. Mulane nih Quran diulang-ulang amlam yunabba bima fi sukufi Musa wa Ibrahim alladzi Inna hadalah fi suhufil ula suhufi Ibrahim Jadi agama itu ora lepas songkot tek kitab-kitab samawi mulai zaman Nabi Sis, Nabi Idris sampai Nabi Musa, Nabi macam-macam. Termasuk kitab-kitab sing ora kitab papat wae. Saman royak mau papat Zabur, Taurat, Injil, Quran. Jadi di luar itu ada suhuf. Suhuf itu lempiran-lempiran sing jadi panduannya Allah Subhanahu wa taala ning para napa? nah itu Wahab bin Munabih balik teng Itu orang paling banyak baca sohaif, sohaif kitab Samawiyah. Yaitu di antaranya ada cerita seperti itu. Mulanya kira usah kepikiran nak nyebut Muhammad itu berarti nyebut makhluk di depan Allah, tapi kayak nyebut babuhul a'zam. Terus Muhammad ngendikane gini, komentare masuk akal terus mendingin. Lagi pula orang nyebut Muhammad lalu spontan ingat kemakhlukannya atau kebasariahannya. Itu mirip cara pandang orang kafir. Setiap orang kafir tidak iman sama Muhammad atau sama Rasul mesti alasannya in hadza illa basarum bahwa ini manusia persis seperti kamu. pahami ya? Setiap orang kafir ngingkari Nabi mesti komentarnya dia itu tidak lain kecuali manusia seperti kita. Yakulu mimma takuluna minhu wa yasrabu mimma tas. Paham dulu? Jadi nggak ada orang kafir yang diceritakan Quran kecuali ketika nyebut Muhammad atau Nabi Hud, Nabi Soleh, kecuali spontan yang diingat adalah dia manusia seperti kita. Lalu kita bedanya apa kalau nyebut Muhammad kemudian yang teringat adalah kemakhlukannya bukan sebagai babul. Paham sih maksud? Makanya ini Oke okay lah, pokoknya meskipun kita tidak semua bentuk doa itu tawasul, tapi bu ya, oh, yang tawasul jangan dihukumi musyrik. Khusus Nabi Muhammad, kecuali yang lain-lain mungkin ada masalah sedikit. Ya masalahnya tadi misalnya kita tawasul Mbak Mustafa, Mbak Agab Ali, Jubli ini gebuki mungkar nakir, kita akan tidak tahu. Mbak Bujo Bujo, Mbak tawasuli, Jubli ini di masalah, di masalah internal. <laughs> Lo kan mungkin, meskipun seudah tidak boleh, tapi kan mungkin. Tapi nak Nabi Muhammad kan ndak ndak mungkin. Makanya ada bedanya khilaf antara Nabi Muhammad dan ulama. Cuma itu tadi cara lobong wong mara kuburan ulama alamara mungkin sirik. Kadang yang ngenyek wae cek dongakno. Ayo kowe sowan gurumu wis mati dongak mak. Mesti ya mesti kan ya kan wa maghfir lahu wa afihi wa fu anhu malah dongane ngeper. Ingkana muksinan Gusti. Itu <laughs> kan ngenyek guru tuh. Gusti kalau baik ya Fazid Fesan. Terus kemungkinan kedua wa ingkana musian. Lah nak diterjemah nang ini. Gusti ini begini, Gusti ini guru saya. Kemungkinan pertama dia baik. Kalau baik lipat gandakan kebaikannya. Kemungkinan kedua dia itu buruk. <laughs> kan wa ingkana musian berarti kan ya maka ampuni. Berarti orang ngenyek kan. Kue kan gak mantep guru mesti aman. Wong ping pindho kan. Lah ya cara diterjemah bahasa jurnalistik ini Gusti ini guru saya. Ada dua kemungkinan. Satu ingka namusinan ya fazid fi isani. Dan yang kedua wa ingka namusian fatajawas anu. Nah misalnya gurumu tersinggung, cangkemmu mus. <laughs> Namanya apa apa wae ora usah. <laughs> Lah namanya apa apa wae ora usah muni wa ingka apa? Musia. Ingka kan ande kan kan ngeper kan berarti ngono kan Jikalau dia baik, ya kebaikannya engkau terima ya Allah. Tapi jikalau dia buruk, ya cara gurumu wali, Jika lo biam aku sekarwan apa Layarnya bagaimana mungkin seperti itu darani jaluk kuburan wong ngenyek ngono-ngono, maksudnya wong ngenyek ngono, ono ngenyek. Mulanya dari Said Zabiti sing nyari Ihyan kula Saya belum pernah dapat takbir seperti yang dikatakan Said Zabiti. Sarah Ihyan. Itu baru orang kemarin 1300. Jadi Ihya itu di Karang Imam Ghazali itu tahun 600. Niku nggak ada yang berani nyarai sampai 600 tahun kemudian. Padahal semua ulama itu pergang apa? Ihya. Saya Jabiti yang masih turunannya Rasulullah, dia min Rasulullah. Rasulillah itu ngendikan begini. Justru bahasa solawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Saya ulang lagi. Justru bahasa solawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah, umat ini. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Sama sing aku Muhammad, sing aku Sayyidina, terserah lah ojo debat meneh. Lah yo sing muni Sayyidina terus yo repot. Repote kowe nak maca syahadat yo jangkar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah nek kowe muni Sayyidina lah ben sopan. Lah kabeh wong yo nak syahadat yo muni Muhammadur Rasulullah. Engko nak nang mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina. <laughs> Kowe ora usah fanatik teman-teman. Kene muni Sayyiduna yo biasa, ora yo biasa. Kalimat syahadat ono sing nganggo Sayyidina. La ilaha illallah. Masjid-masjid, masih masjid yang ngono tulisannya Muhammad Rasulullah ta Sayyidina Muhammad Rasulullah. Mulai aku anggar dibantah tiang-tiang, udah usah Sayyidina Pak, kita nggak usah Sayyidina juga sering. Masjid-masjid itu ya ora usah Sayyidina, pakai yo ya? Sering, Yus biasa mulai kok geger. Mereka ada dua anak muda yang sama-sama fanatik firkohnya, asobia. Sing ro sita rondo ibu-ibu alim nu pidato asalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadi <laughs> ora taala. Sing pidato kedua ku fanatik nak lafat kok hadis rasa ditambah. Mu iso muni asalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. <laughs> ya Lha Allah disifati taala lho ora oleh. Sing kan warahmatullahi taala wabarakatuh. Sing musuhe bareng pidato kedua. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. <laughs> Lah sesuk debat. Sayyiduna Muhammad Rasulullah Muhammad tanpa Sayyiduna <laughs> Rasulullah. Ngono kok geger nganggur nganggur. Aneh-aneh. Ngono ora rasa perdebat. Ini biasa kita muni Sayyiduna ya sering ora ya sering biasa. apa riyen muni ya Rasulullah ya biasa, ya Muhammad ya biasa. Muni nganggo ya Maulana Muhammad nggih. Nggih biasa. Ya sepanjang ya seperti itu memang itu dialek. Ya memang itu nopo? Dialek. Ya ya biasa saja. Karena masalah dialek itu kan kita tidak pernah tahu itu bahasa Indonesia apa bahasa lokal. Jadi kalau dalam penelitian ulama itu begini, kalau mata itu maknanya meninggal, gitu. mata itu meninggal itu bahasa nasional. Sehingga nyuman sewu Muhammad ya mata, Bilal ya mata, bahkan sahabat yang paling biasa Abu Hurairah ya mata. Ya nyuman sewu misalnya nanti Abdul bin Ubay orang munafik ya mata, Abu Jahal ya mata. Kemudian bahasa nasional itu di Mekah juga ada bahasa lokal disebut kalau misalnya Rasulullah itu tuwfiya Rasulullah. Napa? via Rasulullah. Bukan mata. Tapi Quran istilahkan pakai bahasa nasional, makanya afa imata au kutila. Nabi Muhammad istilahkan inna kama itu wa innahum mayitun karena pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Nasr. Pakai bahasa nasional. Ya seperti itu. Kalau balik malah dengan Said Zabidi agama Islam ini sudah melewati fase-fase terburuk yaitu lahir setelah agama Nasrani. Sing mendewa-dewakan Isa seperti itu sampai Isa itu Trinitas ya salisun apa? Salasa. Satu dari tiga unsur manunggal apa? Tuhan. Agama kita ini mengajari kita membaca solawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma adalah subjek Allah. Pelaku sejarah, pelaku semua kebijakan Muhammad menurut apapun dalam redaksi itu, dalam siakul kalam adalah objek. Objek itu yang mendapat. Kalau baleni malah ya. Allahumma berarti Allah itu subjek, pelaku. Bahwa Allah yang memberi anugerah. Anggapnya Allah yang memberi anugerah. Kemudian Muhammad posisinya apa? Objek yang mendapat anugerah itu. Justru dengan bahasa itu umat ini tidak akan memposisikan Muhammad kayak Allah, kayak Nasrani memposisikan Isa kayak Allah. Karena wong Islam ini ya Allah berikan rahmatmu kepada Muhammad. Kan gak mungkin dalam kondisi seperti ini objek akan menyamai subjek. Paham kalau maksud? Fawahu wa fa'il, fawahu wal muhtar Allah al-fa'ilul Muhtar, zat yang melakukan semua kebajikan. Zat yang menentukan siapa yang perlu diberi kebaikan. Itu kita minta supaya kebaikan itu diberikan Allah kepada Bagaimana mungkin kamu khawatir umat ini akan melakukan kemusyrikan? Wes kelakuan lah umat ini. Nak musyrik kemungkinannya kecil. Mendudukkan Muhammad Kaisa itu kecil karena yang mereka pakai adalah wiridan solawat. Berarti kan segala level kan Allahumma itu Allah pemberi Muhammad yang men. Ya. Mungkin tidak orang punya perasaan seperti itu mendudukkan Muhammad kayak Allah. Tidak mungkin kan? Itu hebatnya Said Zabi itu wes agama lagi selamat dengan redaksi sehingga sing roh yang uniku ulama. Nah ulama maca selamat itu dagang, Kang. Utang akeh yang mau selamat selawat ini kasil. dua mau mau selamat selawat ini di kuwong dagang uraono filsafat-filsafat selamat itu uraono Tapi uang ya bener bener biro biro gelem coba napa selawat. Sing dihitung-hitungan jelimet ya ulama wow Lah lalu pun kena pengaruh Said Zabidi. Mulane kula itu selawat oh, Allahumma objek subjek subjek oke soli ala Muhammad oke okay. wah bagus lah ini tidak mungkin lah umat ini melakukan kemusyrikan Muhammad disamakan dengan lali karpe kan yakin semua maca salat kayak kulon lali karpe mereka terus bangga ambil redaksi solawat bahwa redaksi ini penyelamat dari kemus kue tahu maca salat kayak aku ngoraimu ketororo tahu yakin ya aku nita ini nure wong sing tahu maca selawat kayak kulon kulon nita ini Mbok nak bariki rondok mergo bar. <laughs> bar diwarai, <laughs> diwarai. Wong kula niku kagum kan. Wong kok alime ngono. Eh, Ikhtiar iya, wis patang juz iku disarai 14 juz. Kondang. Ngono kula kula meh tiap hari maca. film wong kok alime. Maksud kondang tenan. Saiki kabundut. Arek sing urip-urip kok terus kula ngateni maklari ilmu maklari ilmu muka-muka kangen atau guys baru kan, ini gitu. kan, sekolah yakin begini guling-gilingan kan mungkin gue rasa khawatir, nak umat ini menyamakan Muhammad dengan Allah Orang usah khawatir, umat kabeh gue yakin nak dulu gue sholli Allah Muhammad buat artekno ya Allah berikan solawatmu berikan rahmatmu kepada orang yang namanya Muhammad kepada Nabi yang namanya wes oleh menerjemah piye wae piye wae Allah iku alfailul mukhtar pelaku utama Nabi iku mau objek dengan demikian gak mungkin orang, -orang Islam paling geblek lah darahnya Muhammad itu setingkat Allah paham maksudnya aman aman pun artinya muni Sayyidina ya aman ramuni Sayyidina ya aman wong, wong posisine ngono ngono maksudnya pun Ngono kok geger. Paham ya? Oh, saya menikah gedok tenan iki ora kuwi. Kandian iki ora ngandel. Aman aman. Nah soal muji menak Nabi Muhammad. Lah ngomong pinter dipuji profesor doktor. Profesor itu apa? Orang paling pinter. Doktor itu apa? Ya sama. Santri nak muji kiai ini yo al alim al alamah mbah kono sampai tanggane lali jenenge. <laughs> Mergo Ono santri mulan sing pondok kula ora ono via, mergo kula niku trauma iku ono santri nak via, gue speaker. Lah tanggane ku roh nak ruhin cilike jenenge yo ruhin. Tapi tiap santri pidato kan wabil khusus al alim al alama, Saiful Fadilah barang itu. Al alim al alama, Saiful Fadilah Ki Haji Ruhin. Santa lah tanggane ora udane ruhin cilike. Duka dek riyen jenenge nggih ruhin ngoten mawon. Tua-tua kok dileh santrine. <laughs> dileh nopo Mbah? Jare wonten al alim al alama, barang-barang Jare jenenge dilek. Jadi cara wong awam ora roh. Nek iku kata penghormatan jare jenenge apa? dileh Mulane aku udah santi-santi gocong ora usah khitobah malah tanggoku nganggep jenengku apa? dileh malah repot. Wabil <laughs> khusus al alim al alamah sahibul fadilah ya. Biasanya M MC MC u nak ambek mubalek kok. Wabil khusus bu, Nanti kita ya apa? Ya? Apa? Al alim al alamah terus? Napa? Al Arif bila padha itu dawane. Soibul karo padha. Ya mek soibul masalah. Karena orang ini juga banyak problem. Aneh-aneh. Ya mulane wong ngaji, nak ngaji mbek wong alim. Kula nggih ngaji nganti ila Rasulillah. Lho nggih sanad kula nu jelas, saya jabiti sanad Rasul. Kula nu nulis sanad itu berkali-kali. Kitab niki niku tiap ngaji niku nganggo sanad Rasulullah, mulai hadasana saking piyambake sampai Rasulullah. Saya Zabiti itu pengagum kitab ini. Beliau mulai tahun 1300 Hijriah mensanatkan ini sampai setahun 400 eh, nopo Hijriah. Saya sampai saya Zabiti ya punya sanatnya. Itu tadi akhirnya kita punya tradisi. Termasuk tradisi tadi. Bagaimana mungkin umat ini ditakutkan melakukan kemusyrikan karena mendudukkan Muhammad spesial kayak wodak mungkin. Wong redaksi ini kok Allahumma sholli ala Muhammad. Terus piye wae nak mbok udari kalimat itu Allahumma itu Allah sebagai subjek, pelaku yang memberi. Muhammad apapun hebatnya, apapun derajatnya yang diberi. Aman gak? Aman-aman banget. Lho soal kowe maca selawat dagang wis monggo lah pokoke urusanmu. Tapi nek aku maca selawat sing ilan pertama ya Allah, ma ahsana hadil ibarat. Ibarat ini begitu baik. Ini redaksi yang aman, yang tidak akan ada kemusyrikan. Ini redaksi yang luar biasa. Akhirnya lali penjaluanku. Jadi begitu muncul selawat tembik kulon itu. Sampai ping sewu kulon loro kata kulon. Karena ini kualitas A, A plus cara biji. <laughs> temu, selawat itu jar para nawa pedagang. Jadi ada kompensasi. Jadi ijazahnya yang dari awal kan kiai utang kulon kata semua iki. <laughs> Wah, kan. Wes awalnya wes transak nawa sional. Ya, tapi ya apik wis piye. Pun kula terusno. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Zakaria, haddatsana abdul bin Abdul Wahab, haddatsana Muhammad bin Yazid, haddatsana Idris an Nabi an Wahbin qol Musa alaihi Nabi Musa nate matur pangeran ya Rabbi ihbis anni kalaman nas. Ihbis kula aturi ngeker panjenengan ani saing ingsun kalaman nas ing komentare menuso, Gusti cangkeme wong-wong kok elek kula. Tekan sing senenge cangkeme elek, momen sing gedhing. Dewi pangeran kala dawuh sapa taala la faal tu hadza bi ahadin la faal tu hubi. La faal lamun nglakoni ingsun hadza ing iki. Habsa kalamin nas bi ahadin kalam suci la faal tu dene nglakoni ingsun hu ing hadza bi lan ingsun. Umpama ana wong tak kei wong liya ora iso komentar ning ndekne, aku mesti nglakoni ning awakku dhewe, aku wis dikomentari ibadah aku pangeran <laughs> men trimo kowe. Paham ya mulai saiki nak dikomentari wong tenang, pangeran sing pangerane napa? Dikomentari. Untung barat-barat wong ngarang saenake Tuhan sudah mati, Tuhan di mana? Lalu Tuhan keberadirannya gimana? Nguning barat eksistensi Tuhan dipersoal. Ya iku pangeran yo tenang ae. Ya apa pangeran? Mana kowe temu dadi kiai eksistensine disoal kok geger. Hadatsana Ahmad Asan bin Sindi, hadatsana Al-Hasan bin Alawi, hadatsana Ismail bin Isa, hadatsana Ishaq bin Bishr, an Ghiyas bin Ibrahim, amman tukhbiruhu an wa lama lama ya Yusuf. Semangsane den undang sapa Yusuf alaihi salam ilal Malik maring raja. itu raja Kitfir, tenan bu ora anggap ae jenenge Kitfir. Wa qafalan mantik sapa Yusuf bil babi ana ing pintu. Faqala mengko dawuh sapa Yusuf. Jadi kena diundang bupati, gubernur ku eling kaya Nabi Yusuf. Hasbi dini min dunya ya wa hasbi rabbi min khalqi. Mengani kitab ini tak ulang no jenengan jadi wali ya meskipun wali kelas nopo pokoknya wali ngonten mawon pokoknya golek kelas-kelas ndek penting nopo wali kekasih pangeran. Tapi rasa nganggo syahadat, syahadat wa asyhadu buah habibuwah malah repot rasa syahadat guys. Pokoknya yakin disayang pangeran tapi rasa gawe kalimat nopo syahadat. Hasbi te kecukupan ingsun ya dini agama ingsun min dunia saking dunia ingsun. Wa hasbi te kecukupan ingsun iku robbi pangeran ingsun min khalqihi saking makhluk ya Allah. Jadi kamane ngaten nggih, misale ke diundang presiden tuh diundang gubernur tuh diundang sugih. Gusti paling kula butuhno niku agama kula dibanding dunia Gusti sing paling kula butuhno niku jenengan dibanding makhluk makhluke eh, jenengan. Jadi orang terus nganggep raja itu segala-galanya, presiden segala-galanya. Biaya-biaya kayak misalnya diundang presiden paling sangoni seket juta, ketemu sak jam. Bariku urip pemulai cilik sing ngurusi ya pangeran. Kok kue urip nih masyarakat sing ngurusi gini ya apa? Pangeran. Lu ngono bareng kenal presiden pejabat itu sawangane agama nih nopo, Pangeran. Mulane Nabi Yusuf ketika duduk udang rojo nih Nabi kekasih pangeran. Dudang rojo pikiran pertama nih pas di pintu, ya Allah yang saya butuhkan tuh agama saya dibanding dunia saya. Yang paling saya butuhkan tuh pangeran kulo dibanding makhluk jeneng lah kitab Khilyah nanti cerita malah lu elek meneh. Niki Nabi Yusuf ngendikane jek apik. Di mana-mana Nabi ngendikane luwih apik. Nah ulama mau cangkeme elek. Nah, ono ulama itu diundang raja <laughs> mriki. Jadi lucu. Ya tapi cangkeme ulama tetep wong muni ngendikan wong ulama. Hmm. <laughs> Jadi ada ulama itu diundang raja. Ngono Mas, diundang apa raja? Jebule rajane iku pas salat. Bareng pas salat itu donga. Ya Allah, saya minta supaya kerajaan ini awet. Pokoknya cek donga. Ulama itu pas pintu ngerti nak najan itu dongo, rojo sama jadi Terus balik. Wasmane, jebule rojo yo jaluk pangeran. Jebule dene rojo cek jaluk to. tibang jaluk dene ada jaluk sing dijaluki rojo ora sido. Laas alan naman sa'alat ya Malik. Aku bakal jaluk zat sing jaluk jaluki Wah, ra sido jaluk kuwe itu cari rajane. Rajane yo ngomong oh, piye karepe. <laughs> Dadi intine dene ku Ya kan lucu kan gue jaluk rojo, jebule nih gletek, ijek jaluk pangeran. Lah apa jaluk rojo, aduk jaluk sing dijalui rojo, Balik deh. Nabi Yusuf kan api orang-orang nganti ngendikan ngono yes. Gusti sing paling kula nol jenengan, buatan rojo niku, tapi yang tetep ora muni ngono. Eh luwih sopan lah kamangan. <laughs> tapi kalau cocok, ulama sing ngoten cocok. Mulane ke tenang ae, misale ketemu ulama top jebule cek doa padha ae. <laughs> Padha-padha cek buta apa? Apa? Ya kan ya, mulane kira saja donga aku padha ae cuma, Lah cara rohen sowan aku utawa sowan ulama gede, jule ulamae pas donga. Wah, timbang jaluk donga Pak Kiai itu, jaluk <laughs> ya, sing dijaluki Pak. Ya, ya sama ngono terus. Ya ulama. Ulama seneng mbek ulama, maksudnya lucu-lucu. Lucune ilmiah. Balik dene terus. Aku ora bakal njaluk rojo, njaluk sing dijaluki. Rojo. Dene padha wae, muni ya Allah ya Allah. <laughs> Mulai Lagi Nabi Yusuf ini melani kalau suwon gaya gaya sing sering proposal, sering pejabat tuh nak melebu cek eling ya, sing paling but, jenengan butuh nu hasbi dini min dunia ya, wah rok robbi min kholki. Jadi roh ya sing giling gilingan. Ya jeeling terus wong kue wae, kadang-kadang pantes-pantes eh tahu napa eling wong menungso kok ora tau eling pangeran <laughs> eling terus wong nabi wis kadang-kadang ngono azza jaru azza agung apa penyelamatan apa penyelamatane apa maksudnya tetanggan be opo penyelamatan wa azalan wa jalalan agung opo sana pujiane apa wala ilaha khairu semata khola mongkonuli manjing sopo Yusuf falamana dzara ilaihil maliku ketika raja ningali nazala mongko tumburan sopo raja ansaririhi sangking kursine raja Fakhor lahul maliku sajidan rubah. Nabi Nabi Yusuf punya nabi wong keramat wong mujizat. Gara-gara ngendikan itu raja itu duduk di singgah sana nih. Iku roh wajah Nabi Yusuf langsung takluk. ini sing medun. Sing mengkei hormat pertama itu malah raja nih Nabi Yusuf cek ngatek. Kue ketemu pejabat. Dirosik wong proposal. Lah iya Nabi Yusuf bareng masuk, raja posisi teng singgah sana itu roh wajah Nabi Yusuf nu langsung nopo? Fakhor lahul maliku nopo? Sajidan. Jadi nih sing hormat sih. Wah kondang ya, kan ramah tenan. Nah, iku ora iso ditiru nih wis. Wah, serang arah Kang kowe ngalami ngono. Bupati ketemu kue kiai-kiai biasa proposal. Eh suruh nunggu dulu, nanti ada kabit yang bagian nemui. Waduh, nemui ragelem Di pasrah nono apa? Kabit-kabit. Loro. Nah, kalau kula cek ono kramat, kula cek sering suami bupati itu. Nah, kaya kowe barang ya wis ngalahi ngono makom cek makom nopo Alah dan ya awet makom gue ya awet. Gonta ganti bupati makom cek pancet. ya jane wong mlete barang loh. sekali-kali mlete barang. Bupati gue ya jaluk pangeran. Nah, berarti gue jaluk sing dijaluki bupati. Mau Mlete barang lho, uripku ben bener. Gaya kowe ulama wae sing tak critakno. Bareng sowan raja, rajane muni ya Allah, wis mah jaluk kowe, gue, wong sing mbok jaluki terus mulai. Sumak ada mongko nuling nglungguhno no Malik ing Yusuf mau sertane Malik alas sare. Terus dijak lungguh bareng ning gone sana Ya aneh ya iki sing ramat, ya aneh wong raja. Niki zaman ini orang kenal ya pertama ketemu. Roh Nabi Yusuf haibae Nabi udah dadekno raja niku sing sujud terus dijak lungguh teng napa? Singgah Faqala mengko dawuh sapa raja innakal malate ina makinun amin. Innaka nene panjenengan ladaina mung kita al yauma ing kita iki dina ladaina iku makinun ku wong sing kuat Maksudnya wong sing di posisi aminun tur terpercaya. Faqala Yusuf alaihi salam ij'alni ala khuzainil ardi. Ij'al dawe panjenengan ingsun ala khuzainil ardi ing atase nangani hasil bumi. Ini hafizun alim. Terus iki dalile para ulama sing kersa jabat. Nabi Yusuf ku nabi. Ketika sowan raja, raja wis respect u minta jabatan ngelola hasil bumi. Terus ini jadi menteri eh, pertanian, menteri ekonomi. Ini ku angsa piye-piye dijabat wong soleh luwe apik timbang dijabat tiang nopo zalim. Jadi tiang-tiang zuhud itu berlebihan ngeduwi jabatan. Mulane cara ana bupati kok ngangkat ruhin dadi kabit apa ya tak oleh. Jare kabit kesenian ya tak oleh. Misalnya ketua ini ruhin orang arah dangdutan, javenan. Jadi orang dangdutan tapi nopo? Javenan, bukhadruan kan lumayan. Sangka dangdut beralih nopo? Hadro. Yo ya tak oleh. Menteri keuangan tak oleh. Ora iso matematika. Mulai Mustafa barang tak takoki ngaji jam 09.00 jam rolas dari patang jam. Wah, kok gitu kayak songo, sepuluh, sebelas, rolas. Oh Wah, itu lah anak misalnya duit sak miliar tak jadi mestinya itu ngari tolong miliar dihitung batang miliar. Tambah terus. Ngaji jam songo bare jam rolas, berang jam, patang jam berkurang gitu. Songo sepuluh, Sebelas. Sekadani tolong jam lah mikir sih. <laughs> musuh. Was. Tapi dia ini rantau wahyu, alhamdulillah nih. <laughs> oh, nunggu zaman akhir. Terus niki nopo Dawe Said Zabidi sing nyari Ikhyanu kitab sinten Khilyatil Aulia itu bahkan dijamin nggih tiang sing ngaji niku ora bakal dikuasai setan. Perkara ini gini wow, ndak ada ulama yang jadi wali kecuali pernah untuk barokai kitab khilyatil apa? Aulia. Mengenai kalau nopo gak ada niat saya dengan buh piro kadari. Saya pernah baca ini di sini mungkin tiga kali ini kalau gak empat kali. Karena kalau ngaji urut itu sebetulnya mungkin. Hikam mau sama enten. Soben paling poso khatam. khilyatil Aulia 14 juz kan. kayak mati urip nah mati urip nah. <laughs> orang bakal hatam kan. Ayo kowe urip matina urip ngoten. Nak kula sinau mungkin hatam. Wong kula sinau Ikhya patang juz hanya 4 bulan. Karena kula maca kitab kok sampean maca koran kan gak ada masalah. Jadi ini biasa mawon. Sampean sing maca <laughs> urip matina. Bar maca iki sithik golek kamus. <laughs> Bar Kesel dhewe yo. Napa? Kesel dhewe. Jadi ini kalau eling jenengan jadi sebagian masalah nubuah itu masalah legalisasi ini kitab suci. Mulane Islam niku teng Cina niku lambat. Padahal zaman sahabat mun nenten apa? Islam. Badhekno teng kene Uzbekistan. Ya daerah Imam Bukhari nopo Uzbek. Sampeyan tak cerita? Imam Bukhari jenenge Muhammad. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhiro bin Bardasbah. Ana sing maca Bardisbah. Nek kiai mriki maca Bardasbah Bardisbah. Bardisbah bin bardisbah nom bardasbah. Imam Bukhari punya karangan kitab disebut Sokhai-sokhai kitab saat dunia. Niku mbah kelima itu tesih kafir. Bardasbah niku kafir. Islam niku onok tiang namini Al-Ju'fi. Ngeslam nombai. Berarti Imam Bukhari nyuwun saya lagi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Niku tesih kafir. Islamnya gimana Bardasbah? Ya mbak yang Uzbek. Uzbek itu radi ahli kitab. Niku Rusia, jeneng Bardas bah, niku Uzbek. Niku di negara Islam niku ratusan tahun. Sampai ketika dikuasai Uni Soviet itu tetap Islam. Mergo mereka ono gosip-gosip kitab suci. Tapi Tiongkok, Cina, ya saiki ono Islam beberapa kados teng Jinjian nopo teng Kingking teng macam, tapi sidik. Padahal zaman sahabat pun nonton Islam teng Tembuti Cina. Jawa lumayan, Jawa ya raya ora Kristen, raya Yahudi, tapi duwe kitab. dia piye wong hidup Buddha duwe napa? Duwe kitab. Pokoke mendingan Islam masuk masuk agama sing ana kitabe mendingan. Mergo padha-padha percaya ik. Ini alam nopo ik yang tidak diketahui. Yo ya ana figur-figur. Angel, Kang. Sampe ini so yang nomi misalnya dakwai wong komunis nyebut Muhammad gak laku, Isa ra laku, Musa ora laku bingung ya. Ketemu paus sih gampang jagongannya Jak bakas Isa sambung, jak bakas Musa sambung. Bakas Taurat dia ya sambung, Injil dia ya sambung. dia ngerti deh nih, tetap kitab suci papat. Cara dek sing asli wae nih semua kene muni sing asli wae ku kan mau cocok-cocokan ngono tok. lagi ki orang wong komunis. orang laku kabe kan. luwe bulat, luwe nopo Lha iku sirine kena opo, ketika nabi niku tesih minoritas tiang non kitab ngalah no ahli kitab padahal ahli kitab zaman itu tiang nasrani itu nabi melok susah wong nasrani kalah perang nabi melok susah perkara naik khawatir ahli kitab niku punah nah ahli kitab punah berarti isu-isu akhirat itu pu punah padahal ciri khas agama itu bakas isu nopo akhir. bahasan akhirat maksudnya paham sih kalau maksudnya terus gue ngantisipasi nabi-nabi palsu kayak mulai macam lah nolia Eden musotek kira Sing saya saiki Jombang rapati ngaku nabi tuh Sangi sore sidik. buatan buatan nabi. Eh? Penerus nopo nabi se orang oh, ora penerus. ya Mama sih dia ya sangi sore lah maksudnya kan orang itu Rodok sopan sidik lah maksudnya kan rapati nopo Itu untuk mengantisipasi nabi-nabi palsu ya tadi yang bisa kita pastikan ada sohifah, lempiran, totek. Mergo wong Islam saat dunia aku yakin rano nabi menaik barokai mereka percaya tek riwayate semua ulama nabi nanti ngendikan lah nabi ya nopo badi. bisa iki wong Islam yakin kabeh Sausen Nabi Muhammad raba bakal nabi. Yo ya barokai tek barokai sohifah. Ya niku nabi ngendikan nopo wa annahu la Nabiya, badi. Sausen aku raba ora bakal nopo nabi. Nabi ngendikan yaiku al ulama warasatul anbiya. Sebenarnya sing ngenteni aku nerangno agamaku iku ulama. Kabeh tek ulama, yakin ra ono mubalake. Tak jamin. Teke iku ulama sing warasatul apa? Lah kecuali ono ulama sing iso pidato ya monggo, tapi nak teke iku al ulama satu lah. Tapi kok aja gedeng mubalak ya ora apa-apa Kang. Ulama timbalik. balik. Mubalak ya rapopo, tapi ojo ojo ngaku ulama. Ulama aku lebih jelimet kan. Ya tadi kayak saya Zabiti jenis ulama, Imam Syafi'i jenis ulama. Mu iku ulama tenan, Kang. Ulama itu cara berpikir wis wes wes pancen kodang tenan. mau maca solawat kok cara berpikir Ya Allah, kula matur nuwun. sana hadil kalimat. Ini kalimat ya bagus ya karena kalimat ini menafikan kemusyrikan dan hadhil kalimat tudawiru tawadu dan kalimat ini akan mengabadikan tawadu bergowong Islam eling ini terus donga terus supaya nabi ini untuk rahmat takdim sangka Allah Subhanahu. ini ya bales. Allah sebagai zat paling apa yang umum nanti Quran inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu sallimu taslima. Di pangerane ya apian ngongkon umatnya umate maca selawat, selawate ya apian. Kanjeng Nabi yo ya bales selawate kan ada dua ayo iya kok saiki jek ana perdebatan koyo ngene iku rawan sirik perdebatan wis kedalu arsa. Ora mungkin, Kang. Dengan memposisikan Allah sebagai subjek, Rasulullah sebagai penerima iku gak mungkin. Mbok redaksi musolawat koyo opo indahe ra bakal nyerempet kemus tak jamin. Lah soal sing nyerempet-nyerempet mergo mau ora tau dijiwai, Kang. Kakean transaksional dadi Uh, wis ora bener, Kang. Waduh. Aku dijak ora bener kan ra iso, dadi ora iso mikir kula niku wis biasa bener, dadi dijak ora bener iku ora pati iso aku. Kula kan biasa maca selawat mau kelas nopo plus A apa A plus maksudnya. Dadi terus dijak selawat latihan-latihan niku sing mboten saged kula. Paham ya terus kula suwun iki pentingnya sahifa. Mulane kanjeng Nabi piyambak disifati lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal namun fakina hatta ta'tiyahumul bayina rasulum minallah yatslu suhufa mutahhar Mulane dawuhe sing nyarai Bukhari jenenge Al al ini. al kostolani juga ada kitab namine kitab uh, eh, lato iful Isyarah li Fununil kiroat. Jadi beliau punya kitab lato iful Isyarah tapi buatan tentang fan usul fakir, tentang fan kiroat. ini beliau ngendikan wa tariqu takhlidi hadatin fi agama ini akan abadi lewat tek-tek yang disahkan ulama. Saya ulang lagi, agama ini akan abadi ila yaumil kiamah karena tek-tek yang disahkan ulama. Itu tadi umat Nabi semuanya diselamatkan nggak ada nabi baru karena mereka percaya teks yang diriwat ulama lah ya nabo. Gak di. bahwa setelahku nggak ada nopo Apalagi Allah mensifati nabinya juga meninggalkan sohifah. Terus sohifah itu diisim nama nomaful jenenge mushaf jenenge apa? Mushaf. Ya Quran niku nak cara bahasane napa? Mushaf. Lan disebut rasulun minallah yatlu suhufam mutahhara. Bon nggih. Alhamdulillahi mil al mizanu muntahal ilm wa mablaghur ridha wa sinatul ars. Alhamdulillahi mil al mizanu muntahal ilm wa mablaghur ridha wa sinatul ars. Alhamdulillahi mil al mizanu muntahal ilm wa mablaghur ridha wa sinatul ars. Alhamdulillahi mil al mizanu muntahal ilm wa mablaghur ridha wa sinatul ars. Alhamdulillahi mil al mizan muntalim wa mablagha ridha wa zinatal aras. Alhamdulillahi mil al mizan muntalim wa mablagha ridha wa zinatal aras. Alhamdulillahi mil al mizan muntalim wa mablagha ridha wa zinatal aras.